Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita masih berada pada ujung potongan kalamnya Al-Imam Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Paham ya? Siapa yang hafal kalamnya? Eh? Siapa yang sudah hafal kalamnya? Antum sudah hafal antum? Antum sudah hafal? Antum sudah hafal? Tafadhol. Eh, oh, na'am. Antum sudah hafal antum? Tafadhal. Eh, Ayo, antum dah hafal antum? Eh? Antum dah hafal antum? Tafadhal. Ayo eh, mudah sekali dihafal ya, mudah sekali. Antum dah hafal ah? Dah hafal? Sudah hafal tafadhol. Ayo anak, mudah kan? Antum sudah? Tafadhol. وإن عليك بآثار وسلف إياك Eh, eh nah, santai aja ya, santai. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum kita lanjutkan potongannya. Qala al-mu'allifu asbahullah. qala Al-Imam Al-Auza'i rahimatullah alaih lafaz wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafu lak bil qaul. Dan hati-hati kamu, hindarilah pemikiran-pemikiran para tokoh walaupun mereka menghias-hiasi ucapan tersebut di hadapanmu dengan suatu ucapan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala Syekh Shalih Fauzan halaman 59 bagian bawah itu Catatan nomor 72, perhatikan, hadza tahdzirun min an tatruk hadiyat salaf. Ini peringatan. Peringatan dari kamu itu meninggalkan petunjuknya para salaf. Jangan sekali-kali meninggalkan petunjuknya para salaf. Berbahaya. Nah, karena jejaknya para salaf itu jejak yang sangat mulia. Patokannya sandarannya akurat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sekali-kali meninggalkan jejaknya para salaf. Wa ta'khud bi rijal, bi ar rijal dan kemudian setelah itu kamu meninggalkan jejaknya para salaf, meninggalkan petunjuknya salaf dan kamu mengambil pemikirannya para tokoh jangan. Allati uhdisat man ba'dahum, eh? kemudian kamu mengambil pemikiran para tokoh yang dibikin-bikin oleh orang setelah mereka wa in zakhrafuha walaupun mereka menghias-hiasi ucapan tersebut eh? az-zukhrufah at-tazyin zukhrufah itu tazyin menghias-hiasi karena terkadang ahlu bid'ah wa dalal itu kalau berbicara dipoles-poles, dihias-hiasi. Paham ya? Yang batil nampak apa? Hak. Yang jelek nampak bagus. Paham ya? Yang namanya kotoran manusia itu walaupun dibungkus dengan berlipat-lipat pembungkus, suatu ketika akan muncul juga baunya. Paham maksudnya? Maksudnya sejelek-jelek apapun kebatilan walaupun dibungkus dengan pembungkus-pembungkus yang berbau wangi, suatu ketika akan terbongkar dan akan apa? Akan tersebar baunya melalui celah-celah yang kecil. Paham ya? Maksudnya bagaimana terbongkar kebatilan itu ya? Karena sudah sunnatullah jalla wa ala. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq itu enggak dua ya, cuma berapa? Satu. Paham ya? Al-haq itu cuma satu saja, bukan dua. Paham ya? Yang mengatakan al-haq itu banyak, kebenaran banyak itu sangat keliru. Qul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan hancur bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid hancur kebatilan itu ya jadi jangan sampai antum terlena terbujuk tergiur dengan pemikiran sesat yang dibungkus apa dibungkus dengan pembungkus yang seakan-akan nam indah dan bagus. Hati-hati barakallahu fikum. Ini bagus sekali ya. Nasihat dari seorang imam. Wa aslu az-zukhruf. Eh, asal usul kata zukhruf itu apa maknanya? Asal usulnya apa? Naam az-zahab. Apa itu zahab? Emas. namanya Emas itu bagaimana tuh bayangkan? Orang tertarik nggak dengan emas? Ditunjukkan di hadapan itu emas dan perak milih mana tuh? Milih, milih perak atau emas? eh? Milih perak atau emas? Kalau ditunjukkan di hadapan antum suruh milih-milih emas atau perak? Emas. Paham ya? Karena emas lebih menarik, harganya mahal. Perak harganya murah. Paham ya? Nah, aslus zukhruf itu zahab, itu emas. Allah Taala berfirman, "Walaula an yakunan nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfur birrahman li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqi'un wa zukhrufa." Ini. kalau seandainya manusia itu tidak menjadi satu umat yang satu, niscaya kami akan jadikan setiap orang yang kufur dengan Rahman itu, orang yang kufur kepada Ar-Rahman itu akan dijadikan apa? Akan dijadikan rumah-rumah mereka itu atap-atap yang terbuat dari perak. Paham ya? Nah, kemudian ma'arif, apa tangga-tangganya pun akan apa? dibikin dari perak juga ya harus nampak mereka semuanya. Walibuyudim untuk rumah-rumah mereka Abu Aban, wasururan, pintu-pintu, pagar-pagar dibuat dari perak semuanya. Ali hayat takiun yang mereka nanti apa? Apaan? Sururan, tempat-tempat tidur mereka pun terbuat dari perak juga. Ali hayat takiun yang mereka beritikak bersandar situ. Paham ya? Kalau seandainya apa? Nah barakallahu fikum manusia ini nah barakallahu fikum tidak dijadikan satu umat. Paham ya? Nah, tapi ternyata umat ini ternyata manusia itu dibikin agar menjadi umat yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir nggak dapat seperti ini. Seperti itu ya. Naam, kita lihat sini. Wa zukhrufa ini. Wa zukhrufa maksudnya apa? Dan akan diperhias, diperindah, dihias-hiasi. Mahum insyaallah ya. la barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din wa wasakumullah, fahum yuzahrifuna maqalatihim, maka mereka menghias-hiasi ucapan-ucapan mereka wa yuzayyinunaha dan mereka menghias-hiasi hatta tadhar sampai benar-benar ucapan mereka nampak ka'annaha haqqun seakan-akan benar Allahumma musta'an hati-hati orang ahlu bid'ah wa itu kalau ingin menyesatkan kaum muslimin menyesatkan ahlu sunnah itu ucapan-ucapan mereka dibungkus dengan dalil terkadang Allahumma musta'an tapi dalilnya qila wa qal satu pertanyaan saja antum kok menghalalkan Berdakwah dengan televisi dalilnya mana? Kata Syekh Fulan, kata Syekh Alan, buktinya Syekh Fulan muncul, Syekh Alan nampak, enggak satu pun keluar dari mereka kalau Allah kalau Rasul enggak ada. Tapi kalau kita yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa, mengharamkan berdakwah pakai televisi, pakai video, pakai YouTube menampakkan gambar makhluk bernyawa dalilnya mana? kalau Allah, kalau Rasul. Jadi kalau udah kalau Allah, kalau Rasul apa? Sami'na wa ta'ana selesai. Tapi kalau mereka nggak punya dalil gitu loh. Itu kan istihad para ulama. Kita harus menghormati istihad. Orang yang cerdas itu milih istihad yang benar atau keliru? Milih istihad yang benar atau istihad yang keliru? Yang benar. Istihad yang benar dapat dua pahala. Istihad yang keliru dapat satu pahala. Kok malah milih istihad yang keliru? Paham ya? Ini kan perkara furu'iyah, perkara cabang katanya. Perkara cabang kok diancam dengan perkara yang sangat keras sekali ancamannya. Pertama adab di hari kiamat. Kedua, malaikat gak masuk rumah. Ketiga, nanti di hari kiamat di akhirat apa disuruh menghidupkan ancaman yang sangat berat sekali. Nah, ini cuma ucapan orang-orang yang mereka apa? mengikuti hawa nafsu, hati-hati. Jadi jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Kalau duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wad dhalal, pengekor hawa nafsu yang mereka sumbernya ada subhat, sumbernya ada syahwat, berbahaya. Sakit hati. Berkata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab al Ibanah apa kata beliau? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalatatahum mumridatun lil qulub. Itu dihafal ya, sering muncul itu ya. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalatatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu karena duduk-duduk dengan mereka membuat sakit hati. Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, kita lihat lagi. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala fi amsalihim yang semisal dengan mereka mengenai apa? Orang-orang yang semisal mereka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura. Walau syaa rabbuk ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Artinya dan seperti itu pula lah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Setiap nabi pasti ada musuhnya. Paham ya? Dari kalangan apa? Eh, dari setan, kalangan jin dan juga manusia. Yang mereka sebagian mereka saling memahyukan, saling mengkabarkan dengan sebagian yang lainnya. Zukhrufal qaul, ucapan yang dibumbui, ucapan yang dihias-hiasi, Gururah dalam rangka menipu, ucapan yang menipu, Nah, walau syaa rabbuk kalau seandainya Rabbmu menghendaki, ma fa'alu, mereka tidak akan melakukannya. Fadarhum, tinggalkan mereka wa ma yaftarun dan apa-apa yang mereka bikin berupa kedustaan tinggalkan mereka. Jangan dekat-dekat dengan pengekor hawa nafsu. Antum melihat pisang, pisang atau buah-buahan itu kalau ada dua buah nempel, satunya busuk, satunya bagus. Itu lama-lama kalau yang busuk terus di situ, dikhawatirkan yang bagus ini akan busuk juga. Faham ya? Oleh karena itu yang yang tidak busuk diselamatkan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang kokoh manhajnya barakallahu fikum, kokoh akidahnya, kokoh prinsipnya, kalau digabung dengan orang-orang yang berpenyakit berbahaya. Dikhawatirkan nanti dia apa? akan membuat orang yang kokoh tadi berpenyakit juga. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, kita lihat lagi, fayatika kala fayatika kalamuhum muzakhrafan ala annahu barahin aqliyah wa adillah yaqiniyah wa anna wa anna ini ila akhirih akan datang kepadamu ucapan mereka yang dibumbui dihias-hiasi eh, seakan-akan ucapan mereka adalah burhan, bukti, argumen dalil secara akal atau logika dan dalil-dalil yang meyakinkan dan bahwasanya dan bahwasanya seperti itu hati-hati ya. Nah, waqad yakunu indahum fasahah wa balaghah ini lihat kelompok-kelompok sesat, eh, hizbiyun ahlu bid'ah wa dalal, itu bisa jadi mereka punya fasahah, fasih dalam ngomong, berbicara itu masya Allah luar biasa. Berbicara bicara usananya sudah luar biasa. Siapa itu diantaranya pendolan Mu'tazilah itu siapa? Wasil bin ato Itu kalau bicara luar biasa, fasihnya masya Allah. Tapi kelompok sesat, pemimpin aliran sesat, paham ya? Walaupun masih ada cacatnya tidak bisa mengucapkan huruf roh. Wasil bin Allah musta'an al ghazal Wa balaghah dan balaghahnya tinggi. Jadi ilmu balaghah itu ilmu kalau dipelajari, itu orang kalau bicara Masya Allah seakan-akan bagus, seakan-akan indah, seakan-akan benar padahal yang dia ucapkan itu sebenarnya keliru. Cuman dengan bumbu tadi ya, dengan ucapan-ucapan yang dia hias-hiasi nampaknya indah itu balaghah. Balaghah itu untuk memperindah memperindah suatu ucapan. Kalau contohnya saja contohnya Innal muslimin wal mu'minin enggak cocok. Innal muslimin wal mu'minat enggak cocok. Tapi innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu balaghah. Paham ya? Ya, cocok muslimin, muslimat, muminin mukminat. Paham ya? Ngam. Tapi kalau balaghahnya tidak pada tempatnya, yajlibuna biha sami' akan menarik perhatian si pendengar. Lakin madamu laisu ala hadji salaf tapi selama mereka tidak di atas petunjuk salaf, la taltafat ilaim. Jangan noleh mereka. Jadi kalau mencari ilmu dari ahlu sunnah, jangan jangan dari sembarang orang. Orang kalau mencari ilmu dari sembarang orang, nggak mikir-mikir siapa yang ngajar, siapa yang menyampaikan ilmu, berbahaya. Kenapa? Karena guru itu membawa pengaruh. Guru membawa apa? Pengaruh. Kalau gurunya sesat, muridnya awal mulanya nggak sesat, jadi sesat. Kalau gurunya membolehkan perkara yang haram, kalau dia muridnya lama-lama membolehkan perkara yang haram. Kalau gurunya membolehkan minta-minta tasawul, ngemis untuk dakwah, proposal, yayasan, muridnya nggak jauh beda. Kalau gurunya membolehkan televisi, membolehkan YouTube, membolehkan video makhluk bernyawa, muridnya nggak jauh beda. Hati-hati. Ingat kalamnya siapa? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Paham ya? Jadi kita mengambil agama kita, mengambil ilmu yang kita pelajari, carilah dari ahlus sunnah. Kata beliau disebutkan juga di mukadimah Sahih Muslim, fayundur ila ahlus sunnah fayukhad hadithuhum yung yunzar ila ahli bid'ah fala yu'khad hadithuhum. Dilihat. Oh, ternyata ilmunya dari ahli sunnah, diambil hadisnya. Dilihat lagi. Oh, ternyata ilmunya dari ahli bid'ah, tidak diambil hadisnya. Faham maksudnya ya? Jadi kalau mengambil ilmu, upayakan dari ahli sunnah. Semua ilmu, ilmu bahasa Arabnya, lughahnya, mustalahnya, usulnya, maknanya ilmu akidahnya, manhajnya semuanya dari ahli sunnah. Jangan pilih-pilih di dalam mengambil ilmu kemudian ditampur baurkan jangan. Ini bagus sekali nasihat Syekh Al Fauzan. La taltafit ilaihim jangan noleh ke mereka. Selama kamu berada di atas al-haq dan mereka tidak berada di atas petunjuk salaf, jangan noleh mereka. Wala ta'ba kalamihim, jangan memperdulikan ucapan mereka. Li'annahu zukhruf. Karena na barakallahu fikum dia itu hanya apa? Hanya zukhruf, hanya perhiasan atau hanya sesuatu perhiasan yang menipu. Wa syair yaqul Dan seorang penyair mengatakan fi zukhrufil qauli tazyinun lil batilih wal haqqu qad ya'tanihi su'u ta'biri. Artinya apa? Terkadang ucapan-ucapan yang dibumbui, yang dihias-hiasi itu akan memperindah kebatilannya. Paham ya? Sudah tahu kebatilan karena ucapannya bagus, dihias-hiasi, dibumbu-bumbui, Berdakwah dengan televisi itu kan Masya Allah. Tersebar ke seluruh dunia katanya. Paham ya? Kita katakan sekarang berdakwah dengan televisi menampakkan gambar makhluk menyawa itu ada nggak ajarannya dari para salaf? Paham ya? Berdakwah dengan para maksiat itu ada nggak salafnya? Nggak ada. Kalau nggak ada jangan ditempuh. Paham ya? Rasulullah dakwahnya sampai mana? Coba bayangkan. Rasulullah dakwahnya sampai mana? sampai ke seluruh dunia tapi nggak pernah sekalipun Rasulullah menempuh cara cara maksiat nggak pernah. Lah kita orang belakangnya kok sombong ingin dakwahnya tersebar ke seluruh dunia, tapi nemu cara maksiat, keliru di situ. Paham ya? Kalau ingin dakwahnya diberkahi, dakwahnya tersebar kemana-mana, walaupun nah, dengan cara medsos media sosial, hindari perkara maksiat, hindari gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Berdakwah dengan Telegram, tafadhol. Berdakwah dengan uh, eh, WA, WhatsApp, tafadhol silakan. Tapi nah sarana-sarana yang lainnya seperti Nah barakallahu fikum. Youtube atau yang semisalnya yang menampakkan gambar-gambar bernyawa hindari. Paham ya? Haram barakallahu fikum. Nah, kecuali ingat KTP, paspor, uang. KTP, paspor, uang. Ini bukan kehendak kita, kehendak mereka pemerintah yang mengharuskan. Paham ya? Jadi kita ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada penyengaja di syuting live streaming. Paham ya? Atau yang semisalnya itu. Barakallahu fikum, hati-hati. Hati-hati, enggak diberkahi dakwahnya merusak niatnya. Kita lihat ini, wal haqqu qad ya'tanihi su' ta'biri. Terkadang al-haq itu enggak diterima orang sebabnya apa? Karena jeleknya dalam menyampaikan. Bayangkan. Kebatilan kalau orang pandai menyampaikan orang terima. Sedangkan al-haq itu karena dia jelek dalam menyampaikan, jelek ungkapannya, orang enggak terima. Paham ya? Oleh karena itu, Nah barakallahu fikum kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ucapan kita itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh nah barakallahu fikum orang-orang yang mendengarnya. Karena apa? Karena terkadang seperti al-haq itu kalau orang enggak bisa menyampaikan, enggak nerima. Tapi kebatilan karena orang pandai menyampaikan, orang menerimanya. Nah, Allah musta'an. Fa zukhrufu al-qaul yuzayyin al-batil 'inda nas. Maka ucapan yang dihias-hiasi akan memperindah kebatilan di sisi manusia. Lakin al-basir yang nur fil haqa'iq wa la nur ilal madahir. Akan tetapi yang namanya orang yang cerdas, orang yang berilmu, dia akan melihat hakikatnya dan tidak melihat kepada pemandangannya atau gaya bicaranya. Tapi yang dilihat adalah hakikatnya, mencocoki Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak dakwahnya, dan juga cara di dalam mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.